Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah swt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan pahamkan dia di dalam agamanya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Di antara ciri bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah dijadikan dia memahami agamanya. Digerakkan hatinya untuk mau memahami agama Allah, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan yang bisa kita pahami dari dari hadis ini bahwasanya orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan maka tidak akan dijadikan dia paham tentang agamanya. Dan kita memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu sekalian yang telah dimudahkan oleh Allah SWT datang ke Masjid Rasulullah SAW ini. Bahwasanya di sana ada keutamaan khusus bagi orang yang menuntut ilmu di Masjid Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda Man dakhala masjidi Lam ya'tihi Illa li khairin yata'allamuhu Au yu'allimuhu Fahuwa bimanzilatil mujahidi Fisabilillah Yang artinya Kata beliau SAW Barang siapa yang memasuki masjidku ini Yaitu Masjid Nabawi Tidak mendatanginya Kecuali karena sebuah kebaikan yang dia pelajari yaitu untuk menuntut ilmu agama atau yu'allimuhu atau mengajarkan kebaikan dan ilmu kepada orang lain fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah maka dia seperti kedudukannya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan seseorang muslim maupun muslimah yang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk di antaranya adalah untuk menuntut ilmu agama ataupun mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Bahwasanya dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya dorong dan saya anjurkan kepada saudara-saudara sekalian selama berada di kota Madinah ini untuk mengikuti majelis-majelis ilmu di Masjid Nabawi ini. Bagi yang bisa berbahasa Arab Maka dipersilahkan dan dianjurkan Serta diutamakan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu para ulama Yang tersebar di Masjid Nabawi ini Adapun yang belum mempelajari bahasa Arab Atau belum memahami bahasa Arab Maka silahkan menghadiri majelis kita ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang memahami makna syahadat yang kedua yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Memahami syahadat persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Setelah kemarin kita bersama-sama mempelajari makna dari syahadat Allah ilaha illallah syahadat anna Muhammad Rasulullah ini adalah saudara kandung dari syahadat yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dua perkara yang tidak mungkin dipisahkan dua syahadat yang tidak mungkin dipisahkan kalau seseorang bersaksi bahasanya Allah ilaha illallah tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah maka dia juga harus bersaksi bahasanya Muhammad adalah Rasulullah demikian pula sebaliknya dua perkara ini dua syahadat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain orang yang mengakui la ilaha illallah tetapi dia tidak mengakui bahasanya Muhammad adalah Rasulullah maka syahadatnya batal dari awal sampai akhir Oleh karena itu dalil-dalil menunjukkan atau dalil-dalil datang dengan dua syahadat secara bersamaan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "umir tuan uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Kata beliau SAW, aku diperintahkan yaitu Allah yang memerintahkan beliau an uqatilan nas untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka menyaksikan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bukan hanya bersaksi la ilaha illallah tapi juga bersaksi bahasa Muhammad adalah Rasulullah. Seandainya mereka hanya bersaksi la ilaha illallah, maka tetap akan diperangi. Sampai mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami shalah wa ita'i zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Yang pertama adalah dua syahadat. Jadi dua syahadat dijadikan satu rukun oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya dua syahadat ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Pondasi yang pertama yaitu syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan ini adalah termasuk bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Diangkat penyebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah, "Wa rafa'na laka dzikrak." dan kami telah mengangkat penyebutanmu yaitu penyebutan Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Allah disebutkan kecuali di situ disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Asyhadu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Melayu artinya adalah bersaksi. Aku bersaksi. Dan kalimat asyhadu ini di dalam bahasa Arab memiliki makna yang mendalam. Memiliki makna yang mendalam karena orang yang mengatakan asyhadu berarti dia sudah mengatakan a'lam yaitu aku mengetahui. Kalau orang mengatakan aku bersaksi bahwa si fulan adalah pencuri maka dia Maknanya adalah dia mengatakan aku mengetahui bahwasanya si fulan adalah pencuri. Jadi orang yang mengatakan asyhadu berarti dia sudah menyatakan bahwasanya dirinya mengetahui tentang apa yang dia saksikan. Kalau orang mengatakan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah berarti dia mengetahui maknanya. Mengetahui tentang makna Muhammad adalah Rasulullah. Maknanya apa? Dan orang yang mengatakan asyhadu berarti di situ ada kandungan dia sudah bersumpah. Orang yang mengatakan asyhadu berarti dia sudah bersumpah. Dan ini makna syahadat di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita mengatakan aku bersaksi bahwasanya si fulan adalah pencuri berarti saya bersumpah demi Allah bahwasanya si fulan adalah pencu pencuri. Demikian pula orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti bukan hanya mengetahui saja, tapi dia sudah bersumpah dan menguatkan ucapannya bahasanya Muhammad adalah Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun" ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah mengatakan apabila datang kepadamu orang-orang munafik orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Apabila mereka datang kepadamu, mereka akan mengatakan nasyhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahasanya engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Sedangkan Allah tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian apa firman Allah? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka telah menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Mana sumpah-sumpahnya? Ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Ketika mereka mengatakan nashhadu, kami bersaksi, berarti mereka sudah bersum bersumpah. Makanya Allah mengatakan ittakhadhu aymanahum. Mereka telah menjadikan sumpah-sumpah mereka junnatan fasaddu an Sebagai tameng. Kemudian mereka mencegah manusia, menahan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya syahadah ini mengandung makna al-half. Itu mengandung makna sumpah. Ini adalah makna dari asyahadah. Jadi syahadah yang kita ucapkan ini bukan hanya sekedar ucapan yang enteng yang biasa. Tapi kalau seorang mengatakan asyhadu bersaksi maka dia sudah berarti dia mengetahui maknanya dan juga sudah bersumpah atas apa yang terkandung di dalam makna tersebut. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi saya tahu dan saya bersumpah bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang utusan? Dari mana kita tahu bahasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan dari Allah Swt yang telah menciptakan alam semesta ini dari tanda-tanda yang Allah berikan kepada beliau. Jadi Allah Swt mengutus beliau kepada kita dan Allah juga membekali beliau tanda-tandanya yang menunjukkan dengan tanda-tanda ini bahasanya beliau adalah seorang utusan yang dinamakan dengan mukjizat atau ayat yang artinya adalah tanda-tanda bahwasanya beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Dan di antara tanda-tanda yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Kitabullah. Kalamullah. Ini adalah tanda-tanda yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau. Mukjizat yang paling besar yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang utusan Allah Swt. Di mana di dalam Al-Qur'an ini ada khabar-khabar, ada kabar-kabar. Baik kabar-kabar yang telah lalu, yang sudah terjadi, kabar-kabar para nabi atau kisah-kisah orang soleh atau umat-umat yang terdahulu. Dan juga kabar-kabar yang akan datang yang belum terjadi. Di mana hal ini tidak mungkin mengabarkannya kecuali zat yang telah menciptakan mereka semua. Tidak mungkin menceritakan kejadian Nabi Yusuf secara terperinci kecuali zat yang telah menciptakan Yusuf dan juga orang-orang yang hidup di zamannya. Tidak mungkin menceritakan tentang kejadian hari kiamat secara terperinci kecuali zat yang telah yang akan menciptakan kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari zat yang telah menciptakan mereka semua. Karena di dalamnya ada kabar-kabar orang-orang yang telah lalu maupun kejadian-kejadian yang akan datang. Demikian pula di dalam Al-Quran ada syariat, ada perintah, ada larangan di mana perintah-perintah dan juga larangan-larangan tersebut mengandung hikmah-hikmah yang mendalam. Dan terkadang hikmah ini, hikmah ini diketahui dan terkadang tidak diketahui. Orang yang mengetahui hikmah, larangan dan juga perintah, maka dia akan tahu bahasanya perintah dan juga larangan ini bukan dari manusia akan tapi dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat hikmah yang mendalam dari perintah dan juga larangan tersebut. Semakin seseorang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, semakin dia yakin bahwasanya syariat ini bukan dari manusia, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Oleh karena itu para ulama yang mereka telah diberikan oleh Allah ilmu yang banyak tentang Allah dan diberikan ilmu yang banyak tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang paling yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, membaca hadis dan mengetahui hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Pelajaran-pelajaran yang dalam yang ada di dalamnya yang mencakup kemaslahat, yang yang menyangkut menyangkut keselamatan manusia, mereka yakin bahasanya ini semua adalah dari Allah Swt. Kemudian Al-Qur'an dari segi bahasa juga menunjukkan bahasanya Al-Qur'an ini bukan ucapan manusia. Al-Qur'an diturunkan ketika orang-orang Arab saat itu berada di zaman keemasan. Sedang puncak-puncaknya mereka di di dalam peradaban bahasa mereka. Sehingga ketika turun Al-Quran Mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang bahasa Arab Ketika datang Al-Quran mereka yakin bahwasanya Al-Quran ini bukan ucapan manu manusia Mereka mengetahui syair-syair dengan berbagai macamnya Syair-syair dengan berbagai jenisnya Mereka hafal dan mereka tahu Akan tapi yang dibawa oleh Rasulullah SAW Ini bukan termasuk syair-syair tersebut ini bukan ucapan manusia, tapi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan atau ini semua menunjukkan bahwasanya yang membawa Al-Qur'an ini bukan manusia biasa. Beliau adalah seorang utusan, seorang rasul, seorang utusan dari Allah Rabbul Alamin. Dari sini kita tahu bahwasanya beliau adalah seorang rasul. Dari ayat-ayat yang beliau bawa, dari mukjizat-mukjizat yang beliau bawa. Sekarang seandainya kita sudah mengetahui bahwasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tapi seandainya kita semua sudah mengakui beliau adalah seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu terus apa yang harus kita lakukan? Kita katakan kalau kita sudah mengakui bahasanya beliau adalah seorang rasul, seorang utusan, maka seorang rasul atau utusan itu pasti membawa sesuatu dari yang mengutus. Yang namanya utusan atau seorang rasul itu pasti membawa sesuatu yang dibawa membawa sesuatu dari yang mengutus yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang perlu kita pahami bersama. Apa yang beliau bawa? Apa yang beliau bawa sebagai seorang utusan, sebagai seorang Rasul Allah Swt. Yang beliau bawa adalah empat perkara. Yang pertama, beliau membawa perintah. Membawa perintah dari siapa? Dari Allah Swt. Allah memerintahkan kepada beliau memberikan perintah dan menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan perintah ini kepada manusia. Untuk apa perintah tersebut? Untuk dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau sebagai utusan diutus oleh Allah Allah untuk membawa larangan. Allah memiliki larangan kemudian menyuruh Rasulullah SAW untuk menyampaikan larangan ini kepada manu, manusia. Untuk diapakan? Supaya dijauhi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dengan membawa khobar. Membawa kabar untuk disampaikan kepada manusia. Supaya kita apakan khobar tersebut? Supaya kita benarkan. Supaya kita benarkan dan tidak kita dustakan. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW diutus kepada kita dengan membawa cara untuk beribadah. Diutus kepada kita semua untuk membawa cara untuk beribadah. Jadi Allah SWT bukan hanya menyuruh menyuruh kita untuk sholat Caranya bagaimana? Caranya dengan cara yang sudah Allah e, sampaikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah dan dirikanlah salat, oh, ini perintah yang harus kita laksanakan. Caranya dari mana? Caranya juga sudah Allah tentukan. Yaitu juga Allah mengutus Rasulullah SAW juga dengan membawa cara bagaimana kita melaksanakan ibadah terse tersebut. Berarti kalau caranya sudah dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, maka kita melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang dibawa oleh utusan tersebut. Jadi empat perkara ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai seorang utusan. Yang pertama adalah perintah. Perintah Allah ini dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita laksanakan. Yang kedua, larangan dari Allah dibawa oleh Rasulullah SAW disampaikan kepada kita untuk kita jauhi. Kemudian yang ketiga, kabar dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada kita untuk kita benarkan. Kemudian yang keempat, beliau diutus untuk membawa cara bagaimana kita beribadah supaya kita menggunakan cara tersebut untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari empat perkara ini yang dibawa oleh seorang rasul yaitu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah beliau membawa perintah yang harus kita laksanakan sebagai seorang muslim umat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay lahumul khiyaratu min amrihim wa may wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida aw dhalalan mubina Kata Allah SWT tidak pantas bagi seorang yang beriman baik laki-laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan sebuah perkara Kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata Ini dalil bahwasanya Seorang muslim apabila mendengar perintah dari Rasulullah SAW Maka kewajiban dia adalah menaati perintah tersebut Dan tidak ada pilihan yang lain bagi dia mencari pilihan yang, yang lain. Ini tidak ada tidak pantas bagi seorang muslim untuk mencari pilihan yang yang lain. Jadi kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan, maka dia hendaklah melaksanakan. Karena perintah Rasulullah SAW ini adalah perintah perintah Allah. Karena beliau hanya seorang apa? Seorang Rasul. Apa yang beliau perintahkan itu pada asalnya adalah perintah perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia sudah taat kepada kepada Allah. Jadi kalau kita taat kepada Rasul, pada hakikatnya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau atau perintah yang beliau sampaikan kepada kita itu pada hakikatnya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ma bihi fakhuduh." Apa yang aku perintahkan kepada kalian maka ambillah. Karena ini adalah perintah Allah swt. Dan perintah-perintah Allah swt. ini ada dua jenis. Ada perintah yang sifatnya wajib. Artinya harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan maka kita akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita tinggalkan Maka kita berdosa Ini adalah suatu yang wajib Contohnya seperti sholat lima waktu Ini perintah Allah SWT mengatakan Wa aqimus sholat Hukumnya wajib Harus dilaksanakan Apabila kita laksanakan Kita akan mendapatkan pahala yang besar Dan bila ditinggalkan Maka kita akan mendapatkan dosa Contoh perintah yang wajib yang lain seperti puasa di bulan Ramadan. Kemudian juga haji bagi orang yang sudah memiliki kemampuan. Maka ini adalah termasuk perkara-perkara yang wajib, termasuk zakat bagi orang yang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Maka dia harus melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Ini adalah perintah yang termasuk kewajiban dan di sana ada perintah yang hukumnya mustahab yaitu dianjurkan contohnya seperti sholat-sholat yang nafilah yang disunahkan seperti sunnah-sunnah rawatib sholat duha kemudian sholat malam dan juga puasa-puasa yang sunnah seperti puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Dawud Puasa tiga hari setiap bulan Maka ini adalah perintah-perintah Tetapi tidak sampai kepada kewajiban Dia adalah perintah-perintah yang hukumnya sunnah Dianjurkan Apabila dikerjakan oleh seorang muslim Maka dia akan mendapatkan pahala Dan apabila ditinggalkan Maka dia tidak berdosa ini adalah dua jenis dari perintah. Ada yang wajib dan juga ada yang yang sunnah. Dan kita yakin bahwasanya di dalam perintah-perintah ini ada hikmah-hikmah yang mendalam. Terkadang kita mengetahui hikmah-hikmah tersebut dan terkadang juga kita tidak mengetahuinya. Dan seorang muslim melaksanakan perintah meskipun dia tidak mengetahui hikmahnya. Tapi dia harus yakin bahwasanya di balik itu semua pasti ada ada hikmahnya. Kemudian yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah dari Allah SWT adalah larangan. Yang diperintahkan beliau sebagai seorang utusan untuk disampaikan kepada kita. Dan tugas kita adalah meninggalkan larangan tersebut. Beliau SAW mengatakan, wa ma anhu fantahu. Dan apa yang aku larang maka hendaklah kalian tinggalkan. Apa yang beliau larang maka hendaklah kita tinggalkan. Dan kalau kita meninggalkan apa yang beliau larang, berarti kita sudah meninggalkan apa yang Allah larang. Sekali lagi, beliau hanya sebagai seorang rasul, seorang penyampai, seorang utusan. Apa yang beliau larang itu sebenarnya adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melarang. Dan larangan ini juga terbagi menjadi dua. Ada larangan yang sampai kepada tingkat haram. Artinya kalau dikerjakan ini kita berdosa. Kalau sampai kita mengerjakan larangan tersebut kita akan berdosa dan perkara-perkara yang dilarang ini bertingkat-tingkat di dalam Islam. Ada tingkatan larangan yang kalau sampai dikerjakan bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Bisa menjadi murtad. Di antaranya adalah perbuatan syirik akbar, syirik besar. Seperti misalnya berdoa kepada selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirik akbar. Syirik yang besar dan termasuk larangan bahkan kalau dilanggar ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam membatalkan amalannya dan seandainya dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah dari kesyirikan tersebut maka dia akan kekal di dalam neraka dan tidak ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah Swt. Ada dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar dosanya besar akan tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tapi dosa ini apabila dilakukan maka sangat membahayakan. Dan kalau dilakukan terus-menerus bisa lama-kelamaan dia akan merambat atau melakukan dosa yang lebih besar dari itu yaitu dosa kekufuran dan juga dosa kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh kita meremehkan dosa-dosa besar ini. Di antaranya adalah dosa zina kemudian dosa membunuh, kemudian dosa mencuri, dosa riba. Maka inilah adalah dosa-dosa besar yang sangat membahayakan iman seseorang. Kemudian di sana ada dosa yang lebih rendah dari itu yaitu dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa yang kecil ini apabila dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa yang yang besar. Sebaliknya dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar terus-menerus maka akan semakin kecil. Tapi dosa-dosa yang kecil akan kalau dilakukan secara terus-menerus maka bisa menjadi dosa yang yang besar. Oleh karena itu dosa kecil pun tidak boleh diremehkan. Contohnya seperti memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kecil. Tapi kalau dilakukan terus-menerus bisa menjadi dosa yang besar. Ini adalah dosa-dosa yang sampai kepada derajat pengharaman atau larangan yang sampai kepada derajat pengharaman. Kemudian di sana ada larangan yang hukumnya makruh yaitu dibenci Artinya kalau dikerjakan atau ditinggalkan karena mengharap pahala dari Allah, maka akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau dikerjakan maka dia tidak berdosa. Ini adalah perkara-perkara yang makruh yang dibenci. Contohnya adalah seperti orang yang makan dengan bersandar. Makan sambil bersandar atau minum sambil bersandar. Ini adalah perkara yang makruh yang dibenci di dalam agama kita. Kemudian yang kedua di antara hal yang dibenci, contoh yang dibenci adalah makan bawang merah atau bawang putih dalam keadaan mentah. Sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Maka ini juga dibenci. Kemudian di antara contoh perkara yang makruh adalah orang yang berbicara tanpa ada hajat, tanpa ada faedahnya setelah sholat isya' Ini juga perkara yang makruh. Demikian pula tidur sebelum sholat isya. Tidur sebelum sholat isya ini dimakruhkan, dibenci. Kalau kita tinggalkan karena Allah maka kita insya Allah akan mendapatkan pahalanya. Tapi kalau kita kerjakan kita tidak berdosa. Dan masih banyak lagi. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang akan tetapi tidak sampai derajat pengharaman. Akan tetapi dia adalah haram yang dimakruhkan saja, yaitu di, dibenci. Dan para pendahulu kita dahulu, para sahabat dan juga para tabiin, ketika mereka mendengar larangan, mereka meninggalkan dan tidak membedakan apakah larangan tersebut larangan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Mereka tinggalkan. Ya oleh karena itu seorang muslim hendaklah bersemangat dan haris untuk meninggalkan apa yang dilarang, entah itu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Dan ini adalah termasuk konsekuensi dari syahadat anna dan Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwasanya beliau adalah seorang utusan yang membawa larangan ini, maka kita tinggalkan larangan tersebut karena larangan tersebut pada hakikatnya adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau sebagai seorang utusan, sebagai seorang Rasulullah membawa kabar, ia membawa berita datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai umat beliau adalah membenarkan kabar tersebut, membenarkan berita tersebut. Ini adalah konsekuensi dari di antara konsekuensi syahadat anna dan Rasulullah. Bahasanya Muhammad adalah seorang rasul, maka apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau beritakan itu harus kita benarkan. Karena kabar yang beliau bawa pada hakikatnya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwasanya apa yang beliau beritakan semuanya adalah benar dan tidak ada dusta sedikit pun, meskipun satu titik. Apabila kabar tersebut atau berita tersebut datang dengan riwayat yang sahih yang benar, maka harus kita benarkan. Entah kita bisa memahami berita tersebut atau tidak. Entah itu masuk akal masuk ke dalam akal kita atau tidak masuk di dalam akal akal kita maka apa yang beliau beritakan, apa yang beliau kabarkan kepada kita harus kita benarkan, harus kita tasdik, harus kita benarkan. Tidak boleh kita dustakan. Karena sekali lagi apa yang beliau beritakan adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara dengan hawa nafsunya tapi apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau beritakan, itu adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kalau kita membenarkan beliau, berarti pada hakikatnya kita sudah membenarkan Allah. Dan kalau kita mendustakan beliau, berarti pada hakikatnya kita sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang beliau beritakan pada hakikatnya adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia mendustakan beliau dan ketika manusia meragukan apa yang beliau kabarkan. Beliau membenarkan Rasulullah SAW dengan sebenar-benar pembenaran. Sampai seandainya perkara ini tidak masuk di dalam akal manu manusia. Ketika Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat oleh Allah SWT dalam Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Maka Abu Bakar As-Siddiq tanpa ragu-ragu beliau membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW Sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq dan derajat siddiq ini adalah derajat yang paling tinggi setelah derajat para nabi. Karena apa? Karena dia membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu apakah kabar tersebut masuk di dalam akal kita atau tidak. Dan perlu kita ketahui bahasanya akal yang sahih, akal yang waras, akal yang benar, yang sehat tidak mungkin menyelisih dalil yang benar. Akal yang sehat, yang waras, yang benar tidak mungkin menyelisih dalil yang benar. Tidak mungkin. Karena akal yang membuat Allah Swt dan dalil ber, ber, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan sunnah datang dari Allah. Dan akal ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pertentangan antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih yang benar. Seandainya ada pertentangan, dari luar kelihatannya ada pertentangan, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, akal kita yang tidak waras yang tidak sehat. Atau kemungkinan yang kedua dalil yang tidak yang tidak sahih. Itu adalah beberapa kemungkinan. Jadi tidak mungkin pada hakikatnya ada pertentangan antara dalil yang sahih dengan akal yang yang sehat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Semenjak beliau sebelum diutus sebagai seorang rasul, beliau sudah dikenal sebagai orang yang jujur. Artinya tidak pernah berdusta. Semenjak beliau belum diutus sebagai seorang rasul. Dan ini diakui oleh orang-orang musyrikin. Baik keluarga beliau maupun bukan keluarga beliau. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau saat itu masih sebagai orang musyrik. Dan kebiasaan beliau memimpin kafilah dagang orang Quraisy yaitu ke Syam. Dan saat itu raja yang ada di sana yaitu raja Herakl beliau dikirimi oleh Rasulullah SAW surat yang isinya adalah dakwah supaya masuk Islam. Akhirnya Herakl beliau memanggil Abu Sufyan dan juga rombongannya. Karena Abu Sufyan berasal dari Mekah, dari Quraisy. Yang beliau ingin bertanya kepada Abu Sufyan dan juga rombongannya tentang siapa itu Muhammad. Di antara pertanyaan beliau kepada Abu Sufyan yang saat itu dia masih di atas agama kesyirikan. Herakl bertanya, "Apakah kalian dulu pernah menuduh dia berdusta?" sebelum dia mengatakan apa yang dia katakan? Jadi Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, apakah sebelum beliau atau Rasulullah SAW ini mengaku menjadi seorang nabi, apakah sebelumnya kalian pernah mendapatkan dia berdusta? Maka Abu Sufyan mengatakan, la, tidak. Sama sekali kami tidak pernah mendapatkan Rasulullah SAW atau Muhammad itu berdus, berdusta. Dan ini adalah ciri seorang nabi. Semenjak dia sebelum di utus sebagai seorang nabi dia tidak pernah berdus, berdusta. Kemudian ketika Rasulullah SAW di awal dakwah beliau dan turun ayat wa andir ashiratakal akrabin dan peringatkanlah orang-orang yang dekat keluargamu yang dekat. Ketika turun ayat ini yang memerintahkan beliau untuk memperingatkan keluarga keluarga beliau yang paling dekat, maka beliau SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy dikumpulkan oleh beliau. Dikumpulkan di dekat Bukit Sofa. Kemudian beliau berkata kepada orang-orang Quraisy yang sudah berkumpul saat itu, bahkan di antara mereka ada yang mengutus utusan apabila tidak mampu untuk mendatangi panggilan Rasulullah SAW tadi, ada di antara mereka yang mengutus utusan untuk mengetahui apa yang akan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan eh, yang dikabarkan oleh Muhammad. Akhirnya beliau berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai Quraisy, seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan ucapanku?" Maka mereka mengatakan, "Ma jarrabna 'alaika illa sidqa." Wahai Muhammad, kami tidak pernah melihat darimu kecuali kejujuran. Dan mereka saat itu masih di atas agama kesyirikan. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, kami tidak pernah melihatmu dusta. Kami tidak pernah melihat darimu kecuali keju kejujuran." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memang orang yang jujur dan tidak pernah dusta sampai sebelum beliau di diutus sebagai seorang rasul. Kalau beliau tidak berdusta atas nama manusia dan tidak berdusta atas nama diri beliau sendiri, maka bagaimana beliau berani untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Kalau berdusta atas nama diri sendiri dan juga manusia, beliau tidak berani, Bagaimana beliau berani untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak mungkin beliau berdusta atas nama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang beliau kabarkan kepada kita itu pasti benar. Dan tidak mungkin beliau berdusta atas atas nama Allah. Ini yang ketiga, yaitu bahasanya Rasulullah SAW membawa kabar dan berita dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana berita dan kabar tersebut harus kita benarkan. Dan banyak kejadian. Ketika beliau dulu masih hidup, beliau mengabarkan sesuatu dari Allah SWT, kemudian kabar tersebut terjadi. Di antaranya adalah ketika Perang Badr yang terjadi pada tahun 2 Hijriah yang posisinya kurang lebih 200 kilo ke arah barat sana beliau SAW mengabarkan kepada pasukannya itu pasukan kaum muslimin saat itu bahwasanya si fulan nanti itu Beliau menyebutkan namanya si fulan nanti orang musyrikin akan meninggal dan jatuh di sini si fulan akan meninggal dan jatuh di sini si fulan akan meninggal dan jatuh di sini beliau ingin memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dan memberikan semangat kepada mereka bahwasanya kita akan menang dan benar, setelah peperangan orang-orang Islam melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi meninggal di tempat yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dari mana beliau tahu? Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ketika beliau menggali parit bersama para sahabat Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka terhalangi oleh batu yang besar, di mana para sahabat yang saat itu mereka kedinginan dan juga kelaparan dan sangat lemah, tidak mampu untuk memecahkan batu tersebut. Maka Rasulullah SAW dengan izin Allah bisa memecahkan batu, batu tersebut tiga kali, tiga kali pukulan. Setiap pukulan diperlihatkan sebuah negara tertentu. Kemudian beliau mengabarkan bahwasanya kita akan membuka negara ini. Artinya kita akan menguasai negara ini. Di antaranya adalah disebutkan Yaman, disebutkan Persia, disebutkan Romawi. Bahwasanya negara-negara ini akan kita kuasai. Beliau ingin memberikan semangat kepada para sahabat saat itu yang mereka dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar. Bahwasanya kita nanti akan menang. Suatu saat kita akan menang dan negara-negara tersebut akan kita kuasai dan benar. Ya, negara Persia, negara Yaman, negara Romawi itu dikuasai oleh orang-orang Islam. Dari mana beliau tahu? Kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika perang Khaybar juga demikian. Beliau mengabarkan la'utiyan narayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh yaftahullahu ala yadayhi Aku akan berikan besok bendera ini akan aku berikan besok pagi hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah pun mencintai Allah dan Rasulnya juga mencintai dia dan Allah akan membuka Khaybar ini dengan tangannya. Dia adalah Ali bin Abi Thalib dan benar Khaybar dibuka dengan tangan Ali bin Abi Thalib. Ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW pada malam hari sebelum dibukanya Khaybar. Jadi banyak kejadian-kejadian Rasulullah SAW mengabarkan sesuatu dan terjadi. Karena beliau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul dengan membawa cara beribadah. Jadi bukan hanya membawa perintah saja, perintah sholat tidak. Tapi juga membawa bagaimana cara melakukan sholat tersebut. Di Allah SWT mengutus beliau SAW Selain membawa perintah Juga membawa bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut Dan Allah SWT tidak menerima dari kita kecuali ibadah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ibadah yang caranya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu barang siapa yang bersyahadat yang mengakui bersaksi bahasanya Muhammad adalah seorang rasul seorang utusan maka dia harus beribadah dengan cara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 Sampai mereka mengatakan ada sebuah ayat Seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya hari turunnya akan kami jadikan hari raya. Itu yaitu ayat ini, Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Jadi semua kebaikan yang kita butuhkan itu sudah Allah turunkan. Semua ibadah yang kita butuhkan itu sudah Allah turun turunkan tidak ada yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua sudah beliau sampaikan. Dan ini adalah kewajiban beliau sebagai seorang utusan untuk menyampaikan semua kebaikan yang beliau tahu kepada umat umatnya. Beliau SAW mengatakan, Innahu lam yakun Nabiun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk apa? Untuk memberitahu kepada umatnya kebaikan yang dia tahu dan mengingatkan mereka kejelekan yang dia yang dia tahu. Jadi kalau beliau tahu kebaikan, ada amal soleh yang beliau tahu akan diberitahukan kepada umat umatnya, enggak akan ditinggalkan. Dan itu adalah kewajiban beliau sebagai seorang seorang rasul. Dan seandainya beliau tahu sebuah kejelekan, maka itu harus disampaikan kepada umat umatnya. Tidak boleh ada kejelekan yang boleh sembunyikan dan ditutup-tutupi dari umat umatnya. Semua harus disampaikan. Dan semua sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Mamin min syai'in yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun, sesuatu apapun yang mendekatkan kita ke dalam surga dan juga menjauhkan kita dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kepada kita. Alhamdulillah. Ya, jadi semua kebaikan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dan semua kejelekan yang mengantarkan kita kepada neraka sudah diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sebelum saya lanjutkan, bagi yang ada pertanyaan, ditulis pakai kertas. ini ditulis pakai kertas nanti dikirim eh, e, ke depan. Dan kalau ada waktu nanti saya akan kita jawab pertanyaan tersebut. Dan saya sediakan di, di depan kalau yang belum punya kertas. Bapak Ibu sekalian, seandainya kita berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang sahih saja dari awal sampai akhir kita berusaha untuk mengamalkan, niscaya umur yang Allah berikan kepada kita tidak akan cukup. Ya seandainya kita berusaha untuk mengamalkan hadis-hadis yang sahih yang disampaikan oleh Nabi SAW yang wajib maupun yang sunnah, niscaya umur yang Allah berikan kepada kita tidak akan tidak akan cukup. Oleh karena itu kenapa kita harus menyusahkan diri dengan mencari ibadah-ibadah yang lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sudah capek dan lelah dan belum diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh oleh Allah Swt Bahkan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dan ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW diambil sumbernya bukan dari Rasulullah SAW maka ibadah tersebut ditolak. Tidak akan diterima oleh Allah. Untuk apa Allah mengutus seorang Rasul kepada kita? Kemudian kita mencari cara yang lain untuk beribadah kepada kepada Allah. Kalau seseorang mencari cara yang lain selain cara Rasulullah SAW dalam solatnya, dalam wudhunya, dalam zikirnya, maka ibadah tersebut tidak akan diterima. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sudah capek kita melakukan amal tersebut, karena tidak ada dasarnya, karena tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, akhirnya amalan tersebut tertolak. Bukan hanya itu. Bahkan orang yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu pada hakikatnya menganggap agama ini belum sempurna. Menganggap bahasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini belum belum sempurna. Artinya perlu tambah, perlu dilengkapi. dan pada hakikatnya dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dengan risalah Allah SWT. Menuduh Rasulullah SAW selama ini belum menyampaikan. Ini loh ibadah ini, ini belum disampaikan sama Rasul. Makanya kita kerjakan. Pada hakikatnya dia telah menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang pengkhianat terhadap risalah Allah SWT. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah yang beliau adalah seorang imam orang Madinah di zaman beliau. Beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama, membuat cara yang baru dalam beribadah, Kemudian dia menganggap cara yang baru ini adalah hasanah baik Fakat za'ama maka sungguh dia telah menuduh anna dan khana risalah. Bahasanya Muhammad itu telah mengkhianati, mengkhianati risalah Allah SWT wa taala. Kenapa? Li'anna Allah yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah sudah mengatakan bahasanya hari ini telah aku sempur sempurnakan. Kalau dia mengatakan oh masih ada ini yang belum disampaikan berarti dia sudah menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang pengkhianat risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunu al yauma Beliau mengatakan, maka apa saja yang di waktu Rasulullah SAW masih hidup bukan agama, maka hari ini juga bukan termasuk aga, agama. Apa saja yang di zaman Rasulullah itu bukan agama, maka di zaman sekarang juga bukan termasuk aga, agama, ter, bukan termasuk agama Islam. Kalau itu tidak pernah di, dikerjakan di zaman Rasulullah SAW. Maka hari ini juga bukan termasuk aga, agama. Dan orang yang melakukan perkara yang baru, cara yang baru di dalam beribadah, maka seakan-akan dia sudah menjadikan dirinya sebagai seorang yang memberikan syariat atau membuat syari syariat. Jadi kalau seorang membuat ibadah tertentu, zikir tertentu, solawat tertentu, ya cara solat tertentu, maka seakan-akan dia sudah menjadikan dirinya sebagai orang yang membuat syariat. Padahal siapa yang berat untuk membuat syariat? Allah swt. Jadi seakan-akan dia menjadikan dirinya sebagai tandingan-tandingan selain Allah yang membuat syariat sebagaimana Allah juga membuat syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah Apakah mereka memiliki syuraka orang-orang yang sebagai tandingan-tandingan apakah mereka memiliki tandingan-tandingan yang memberikan syariat yang membuat syariat selain Allah sesuatu yang tidak Allah syariatkan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita simpulkan pada sore hari ini bahasanya perlu kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah memperbaharui senantiasa syahadat yang kita ucapkan. Di antaranya adalah memperbaharui ilmu pemahaman terhadap syahadat tersebut. Jadi syahadat Muhammad dan Rasulullah itu mengharuskan dari kita empat perkara. Yang pertama kita melaksanakan perintah beliau Kemudian yang kedua menjauhi larangan beliau. Kemudian yang ketiga membenarkan apa yang beliau kabarkan. Kemudian yang keempat tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah swt semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Kalau kita mengamalkan puasa Daud, apakah kita tetap mengikuti puasa Ramadan? Iya tentunya, karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita sudah sudah memasuki bulan Ramadan, maka yang kita kerjakan saat itu hanya puasa Ramadan. Kita tidak melakukan puasa Daud ataupun puasa Senin Kamis atau puasa tiga hari selama satu bulan. Tapi yang kita kerjakan saat itu hanya puasa Ramadan saja. Bagaimana menghapus dosa melihat aurat atau nonton TV? Di antaranya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang nasuha, yang sebenarnya. Tobat yang memenuhi syarat. Tobat yang memenuhi syarat adalah yang terpenuhi di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, menyesali dosa tersebut. Kemudian yang ketiga berjanji untuk tidak melakukan dosa tersebut di masa yang akan datang. Jadi yang pertama bertobat kepada Allah dan Allah SWT akan mengampuni dosa orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat maka seakan-akan dia tidak punya dosa. Atta ibu minadzam kaman la kaman lam kaman la dambalahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa Maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali jadi cara yang pertama adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua adalah dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar yaitu mengatakan Astaghfirullah atau Allahumma gfirli sebanyak-banyaknya. Kemudian di antara caranya adalah melakukan amal saleh yang bisa menghapuskan dosa tersebut. Ya Rasulullah SAW mengatakan wa atbi sayyi'ata al hasanata tamhuha dan hendaklah engkau ikuti perbuatan yang jelek, perbuatan dosa diikuti dengan kebaikan, dengan hasanah. Di mana hasanah tersebut akan menghapuskan dosa tersebut. Bagaimanakah kita mengetahui makna Al-Quran dan hadis secara baik dan benar Sedangkan bahasa sastranya sangat tinggi Alhamdulillah Allah SWT menjadikan bahasa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Ini mudah untuk dipahami manu, manusia Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal mim muddakir dan kami telah menjadikan Al-Qur'an itu mudah untuk menjadi zikir, menjadi peringatan. Fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau mengambil peringatan? Jadi orang yang mempelajari bahasa Arab, mempelajari kaidah-kaidahnya, maka insya Allah dia akan memahami dengan mudah apa yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dan hendaknya seorang muslim beristi'anah dengan ucapan-ucapan para ulama di dalam memahami Al-Qur'an dan juga hadis. Belajar dari para ulama. Bagaimana mereka memahami Al-Qur'an dan dan juga hadis. Jadi bukan hanya mengandalkan diri sendiri dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dia pelajari, tetapi juga harus beristi'anah mencari bantuan atau meminta bantuan para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Apakah di kota Madinah ini masih ada keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup? Ya masih hidup, masih banyak, masih banyak keturunan Rasulullah SAW yang masih hidup, baik di kota Madinah maupun di kota yang lain. Bahkan sampai sebelum hari kiamat, keturunan Rasulullah SAW itu masih ada. Kita tahu bahasanya Al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman itu berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana nama beliau adalah Muhammad dan bapak beliau adalah Abdullah. Yaitu Al-Mahdi yang akan datang di hari di e, menjelang hari kiamat. Bahkan beliau keluarnya beliau termasuk ciri-ciri datangnya hari kiamat. Maulid Rasulullah SAW apakah diperbolehkan? Maulid Rasulullah SAW atau memperingati Maulid Nabi ini tidak pernah dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat beliau di mana mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW tidak ada di antara para sahabat yang mereka memperingati lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW bukan dengan cara membuat perayaan-perayaan yang baru atau membuat ibadah-ibadah yang baru akan tetapi dengan mengikuti sunnah beliau. Ya, cara mencintai Rasulullah SAW yang dibenarkan adalah mengikuti sunnah beliau. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan. Adapun yang tidak beliau kerjakan dan juga tidak dikerjakan oleh para sahabat beliau maka jangan kita kerjakan. Dan ini menunjukkan kecintaan kita yang benar kepada beliau SAW. Seandainya itu baik, yang seandainya perkara ini baik, tentunya sudah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukum doa beramai-ramai selepas sholat berjamaah? Yang disunahkan ketika kita berzikir setelah sholat berjamaah adalah berzikir sendiri-sendiri. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Mereka berzikir sendiri-sendiri. Ya mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antasalam wa salam tabarak tayyadal jalali wal ikram dan seterusnya. Dikir-dikir yang sudah datang di dalam hadis yang sahih itu dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah memegang sunnah ini. Jadi setelah dia sholat lima waktu membaca dikir sendiri-sendiri dan bukan dikerjakan secara beramai-ramai atau dipimpin oleh satu orang dan yang lain mengikuti. Jadi kita berdikir sendiri-sendiri. Kalau kita mengamalkan puasa Daud Sudah ini tadi Kapankah sholat di Nabawi mendapatkan seribu derajat? Apakah ketika sholat berjamaah yang wajib atau sholat-sholat yang lain seperti sholat-sholat sunnah? Pahala seribu kali lipat daripada sholat di mesin yang lain yang didapatkan oleh seorang yang sholat di mesin Nabawi ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah yang mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi seandainya seseorang sholat wajib, misalnya nanti sholat isya, maka seakan-akan dia dia akan mendapat eh, itu lebih baik daripada seribu kali sholat isya di masjid yang lain. Dan seandainya dia sholat ba'diyah isya dua rakaat setelah isya maka dia akan mendapatkan itu lebih baik daripada seribu kali sholat ba'diyah isya di masjid yang lain. Jadi keutamaan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Dalilnya apa? Sabda Nabi SAW Beliau mengatakan Salatun fi masjid hadha Khairun min alfi salatin fi masiwahu illal al haram Salat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain Kecuali masjid al haram Beliau mengatakan salatun Salat sekali ini adalah mutlak Beliau tidak mengatakan solatul fard Salat fardu di masjidku ini Dan juga tidak mengatakan solatun nafilah Solat nafilah, solat yang sunnah di masjidku ini Tapi beliau mengatakan Solatun Yaitu mutlak Artinya ini mencakup Solat yang sunnah maupun solat yang yang fardu Dan ini adalah e, rahmat dari Allah SWT Mohon penjelasan tentang melaksanakan umrah lebih dari satu kali dalam waktu sekali safar Tidak pulang ke kampung halaman terlebih dahulu Ya e, umrah itu dilakukan sekali dalam satu safar umroh itu dilakukan sekali saja di dalam satu bepergian dalam satu safar dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beliau selama hidupnya empat kali umroh dan tidak pernah beliau mengulang-ulang umroh dalam satu safar ketika beliau umrohul qadha yang dilakukan pada tahun e, ketujuh hijriah beliau sempat tiga hari tinggal di Mekah akan tetapi selama tiga hari tersebut beliau tidak pernah mengulang-ulang umrah. Jadi sekali aja yang beliau lakukan. Demikian pula beliau tidak menyuruh para sahabat yang lain untuk mengulang-ulang umrah. Padahal keadaan saat itu lebih susah daripada di zaman kita sekarang ini. Perjalanan beliau dari sini ke Mekah itu butuh 10 hari kurang lebih. Panasnya, dinginnya, capeknya. Tapi beliau tidak pernah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, Mumung kita berada di Mekah dan perjalanan kita cukup panjang, belum tentu kita bisa ke sini lagi. Perbanyaklah umrah. Beliau tidak mengatakan demi demikian. Beliau hanya mengerjakan umrah seka, sekali dalam satu bepergian. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pembukaan Al-Quran pada masa sahabat? Apakah termasuk syariat atau hal yang baru?